Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya, saya menanyakan masalah orang yang tidak sadar, artinya tidak sadar di bawah ke ICU dan tidak sadar beberapa hari. Lalu bagaimana dengan kewajiban sholatnya? Terus barangkali orang itu sadar kembali, artinya yang dalam keadaan lemah, kita bagaimana mengajarinya orang yang baru sadar dari sakit, karena kan setiap orang harus melakukan sholat. Nah, itu tolong penjelasannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang yang tidak sadar, koma, atau pingsan. Dibahas oleh suara ulama bahwa orang yang hilang akal saat itu tidak wajib melakukan sholat. Cuman haruskah dikodok atau tidak di saat dia tersadar? Dibedakan para ulama sebagian mengatakan jika pingsannya itu adalah karena ulahnya dia maka wajiblah dia untuk mengkodoknya. Akan tapi jika pingsan begitu saja karena jatuh dan sebagainya maka ulama mengatakan tidak usah dikodok karena dia memang hilang akalnya. Disamakan seperti orang yang yang gila. Tapi ingat ada pendapat juga di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengkodok hanya orang gila saja. Cuman sekarang dimudahkan saja, nggak usah bingung. Bahwasanya kalau ada orang seperti itu nggak usah dikodok saja kalau memang sakitnya bukan dibuat-buat. Jadi nggak usah di dikodok. Memang ada pendapat nggak usah bingung ya. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengkodok hanya orang gila. Jangan dibikin susah. Orang sakit mau diseksa lagi sudah. Yang gampang-gampang saja orang sakit ya. Baru setelah itu kita beri pendidikan untuk sholat. Kalau sudah sadar kembali, ingat, jadi orang sakit semacam itu, seperti itu pingsan, atau koma, dan itu koma, nggak ada orang yang sengaja membuat koma, koma sendiri ya. <laughs> nggak ada, maka itu dimudahkan. Waktu itu tidak wajib melakukan sholat karena dia tidak bisa melakukannya. Hanya pertanyaannya, wajibkah dia untuk mengkodoknya? Maka sebagian mengatakan, dia disamakan dengan orang yang hilang akal, seperti gila. Maka tidak wajib mengkodoknya. Asalkan itu tadi waktu sakit yang tidak disengaja dan sebagian mengatakan kodok. Tapi berikan yang gampang saja. Jadi tidak wajib melakukan sholat dan tidak wajib meng mengkodok karena kasusnya seperti itu. Kalaupun kita beri pendapat kalau dia mampu, tapi saya sehat buger sekarang ini gimana? Pendapat Imam Syafi'i juga, pendapat madhab Syafi'i juga. Dikodok karena bukan gila, yang nggak dikodok gila. Jadi jelas ya. Kemudian setelah itu ada orang habis sakit, berpenyakit, itu biasanya memang banyak perubahan dari organ tubuhnya. Tidak bisa sempurna melaksanakan kewajiban. Apalagi jenis penyakit yang namanya stroke dan lainnya. Maka itu susah. Maka suruh melakukan sholat semampunya. Gak bisa berdiri boleh berdiri, gak bisa baring, gak bisa berdiri boleh bar, duduk, gak bisa duduk boleh baring, seenaknya, sesukanya dia. Tapi ada urutannya. Berdiri dulu, kalau biru berdiri repot, duduk. Kalau duduk repot, bah, Baring. Kalau sudah baring, ya sudah seenaknya baring suka-suka. Yang paling enak gimana? Ya, diupayakan dadanya menghadap ke kiblat, gitu saja. Kalau dia baring ke arah kepala di utara, maka mudah miringnya ke arah kanan. Kalau kepala di timur, eh, di selatan, selatan sini ya. Selatan maka miringnya ke kiri. Atau telentang, maka kakinya menghadap ke kiblat, kepalanya diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke ke kiblat. Jadi ini membujur sana, kakinya ke arah kiblat. Baru diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat suka-suka. Baik, jadi yang gampang. Adapun masalah wudhu, sebisa mungkin dia melakukan wudhu, diwudhukan. Dan boleh dijamak bagi orang seperti itu, karena dia sakit. Boleh dijamak sekalian, Pak. Sama sekalian, maghrib, maghrib sama Isya, biar nanti kalau tidur tidak usah dibangun lagi. Ya, jadi orang sakit boleh men Berjamak ini kemurahan dari syariat Nabi SAW. Jangan diseksa orang sakit baru tidur dibanguni lagi. Sebab paling enaknya orang sakit adalah di saat tidur. nggak ngerasain sakit lagi. Oh bangunin lagi. Maksudnya benar. Tapi yang jaga orang nggak ngerti. Suruh menjamak saja. Selesai.